Fabarakallahu fikum. Maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar ini. Karena talab, talabul ilmi barakallahu fikum merupakan perjalanan panjang seorang muslim. Perjalanan panjang yang harus ditempuhnya sebelum dia menghadap kepada Rabbnya tabaraka wa taala. Kita pun teringat dengan salah satu sosok alimun kabir, seorang ulama besar, imam ahli sunnah wal jamaah, seorang imam ahli sunnah wal jamaah yang telah teruji, yang telah teruji termasuknya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau pernah berkata, yakni alimamu Ahmad bin Hambal rahimahullah taala Beliau mengatakan alaikum bil ilm fa innaka la tadri mata tahtaju ilaih. Alaikum bil ilm wajib bagi kalian untuk terus senantiasa menuntut ilmu agama, untuk terus melazimi ilmu, terus berpegang kepada ilmu, terus mencarinya dan mempelajarinya. Fa innaka la tadri mata tahtaju ilaihi karena engkau tidak akan pernah tahu engkau tidak akan pernah menyangka kapan engkau benar-benar akan membutuhkan ilmu tersebut sehingga sebuah nasihat dari beliau yang perlu kita untuk renungi bersama beliau mengatakan alaikum bil ilm wajib bagi kalian untuk terus menerus berpegang dengan ilmu terus mempelajari ilmu terus mengulang-ulangnya. Fa innaka la tadri mata tahtaju ilaihi karena engkau tidak akan pernah tahu kapan engkau benar-benar membutuhkan ilmu tersebut. Terkadang ilmu yang kita pelajari terasa tidak teramalkan, terasa tidak dibutuhkan sehingga kita pun menalaikannya, tidak memurojaahnya, tidak mempelajarinya dengan serius. Hingga datang suatu ketika Ternyata ilmu tersebut kita butuhkan untuk diamalkan. Barakallahu fikum sehingga Al-Imam Ahmad memberikan nasihat tersebut kepada kita. Dan beliau pun mengatakan, tatkala ada seorang yang bertanya kepada beliau rahimahullah taala, "Mata yajidul mu'min ta'mar rohah?" Kapan seorang mukmin itu akan merasakan dan akan bisa menikmati istirahat dengan penuh kenikmatan. Maka beliau pun mengatakan inda awali qadamin fil jannah yakni tatkala telapak kakinya pertama kali memasuki jannah barulah seorang mukmin itu akan merasakan nikmat istirahat. Adapun kehidupan dunia ini maka di dunia ini adalah darul amal, adalah negeri untuk beramal, negeri untuk berjuang, negeri untuk bersabar. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Kehidupan dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan merupakan surga bagi orang-orang yang kafir. Fa ayyuhal mu'min, maka wahai sekalian mukmin, sepantasnya bagi kita untuk bersabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan dalam mengamalkannya tidak terlena terhadap tipuan-tipuan dan keindahan duniawi oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun pernah memberikan bimbingan kepada nabinya alaihi salatu wasalam dalam firman-Nya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, "Sabarkanlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum" untuk tetap hidup bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh Robnya, senantiasa berdoa kepada Robnya, senantiasa beribadah kepada Robnya. Bil ghadati wal ashiyi yuridu nawajihah. Pagi dan malam senantiasa menyuruh Robnya, yuridu nawajihah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridoannya. Wala ta'du'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya dan jangan kau palingkan wajahmu dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan duniawi. Demikianlah barakallahu fikum. Bagaimana Allah membimbing Rasulnya untuk senantiasa hidup bersabar, hidup bersabar bersama orang-orang yang keseharian mereka adalah yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Pagi sorenya senantiasa menyuruh Rabbnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja pada orang-orang tersebut didapati banyak kekurangan. Tidak memberikan keuntungan material atau duniawi. Sehingga godaan-godaan itu terkadang muncul. Godaan-godaan untuk berteman dengan orang-orang yang memiliki kedudukan secara duniawi atau bisa mendatangkan keuntungan materi. Tentu godaan-godaan itu akan muncul. Sehingga kita pun cenderung untuk mendekat kepada orang-orang yang bisa memberikan keuntungan materi dan cenderung meninggalkan orang-orang yang hanya berkutat dalam kehidupan akhirat, senantiasa menyurupnya berkecimpung dalam kehidupan tolabul ilmi. Karenanya Allah pertama kali membimbing nabinya sebagai manusia termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Allah berikan bimbingan untuk bersabar, hidup bersama orang-orang yang ini para sahabat yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi pagi harinya maupun sore harinya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa'idil kiram barakallahu fikum maka kita pun berusaha untuk mendengarkan pula nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kita berusaha untuk mensabarkan diri kita untuk hidup bersama dengan ikhwan-ikhwan kita yang keseharian mereka adalah sibuk dengan ilmu, sibuk dengan tarbiyah, sibuk dengan amal ibadah dan seterusnya. Dan kita pun menghindari orang-orang yang cenderung akan melalaikan kita dan menjauhkan kita dari ilmu, menjauhkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa muslimun ibadallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita yakni dalam kitab Al-Qawaidul Arba sebuah risalah ringkas untuk membedakan antara tauhid dengan asyirik sebuah risalah ringan yang, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala empat kaidah bukan bersumber dari perenungan beliau, bukan bersumber dari perenungan beliau, tapi setiap kaidah yang beliau sebutkan merupakan diambil dari ayat-ayat Allah dan diambil dari nas-nas baik itu Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Kita pun sudah memasuki penjelasan beliau Mungkin kita akan ulang sedikit dari matan yakni eh, apa yang beliau katakan dalam matannya rahimahullah taala fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhidi kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharati Beliau mengatakan, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau hanya untuk beribadah kepadanya sebagaimana yang disinggung pada fakroh sebelumnya, pada paragraf sebelumnya bahwasanya Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya semata. jadi Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Al-Mufassir Habrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan ya'budun ay yuwahhidun. Maksud firman Allah illa liya'budun kecuali agar mereka beribadah kepadaku ay yuwahhidun, yakni agar mereka mentauhidkan aku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam tafsirnya. Kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati." Maka setelah engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakan engkau hanya untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhidi. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah disebut dengan ibadah tidaklah dinamakan dengan ibadah kecuali jika diiringi dengan tauhid dari pelakunya. Yani maksud Asyir rahimahullah taala bahwasannya seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan tujuan dari diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maka ibadah yang dia lakukan tidaklah dinamakan sebagai ibadah belum dianggap sebagai ibadah dan dia belum dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ibadah yang dia lakukan itu diiringi dengan tauhid diiringi dengan tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati beliau memberikan permisalan contoh agar kita lebih mudah untuk memahami permasalahan yang beliau sampaikan. Sebagaimana salat la tusamma salatan, tidaklah disebut dengan salat. Tidaklah seorang hamba dianggap melakukan salat. Tidak sah salatnya illa maat kecuali apabila salat tersebut diiringi dengan at-taharah, keadaan suci. Apabila salat tersebut diiringi dengan keadaan suci, yakni berwudu Apabila seorang mukmin melakukan salat walaupun khusyuk, walaupun sesuai dengan bimbingan Rasul, tapi satu hal yang dia terlewatkan, yakni tidak berwudu. Maka salat yang dia lakukan dengan khusyuk tersebut tidak teranggap. Tidak dianggap sebagai salat. Apabila itu ibadah wajib, maka harus diulangi. Karena tidak diiringi dengan toharoh. Salatnya tidak teranggap. Demikian pula dengan ibadah secara keseluruhan. Maka jika ibadah yang dilakukan hamba tidak diiringi dengan tauhid, tidak diiringi dengan tauhid, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam dirinya, bahwasanya di luar sana selain Allah Subhanahu wa taala ada makhluk tertentu yang memiliki kekuatan setara dengan Allah bisa memberikan mara bahaya dengan sendirinya, bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada manusia dengan diri sendirinya. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang bisa menciderai tauhidnya. Tidak dianggap bertauhid. Maka ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh seorang muslim yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka ibadahnya belum dianggap. Belum teranggap sebagaimana salat tadi. Salat tidak diawali dengan wudhu, maka salatnya tidak teranggap. Kemudian belum melanjutkan faida dakhala syirku fil ibadati fasadat. Faida dakhala syirku fil ibadati fasadat. Maka apabila kesyirikan itu masuk kepada suatu ibadah, fasadat ibadah itu menjadi rusak. Perhatikan barakallahu fikum bagaimana beliau menjelaskan apabila kesyirikan masuk kepada suatu ibadah fasadat maka ibadah tersebut menjadi rusak. Mungkin orang tersebut termasuk orang-orang yang memiliki tauhid sebelumnya. Tapi dalam perjalanannya dalam perjalanan hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata muncul keyakinan-keyakinan atau ada kesyirikan-kesyirikan baik bersifat i'tiqadi, keyakinan atau bersikap amali amalan-amalan kesyirikan atau keyakinan-keyakinan syirik yang ada pada dirinya maka fasadat, maka ibadah yang dia lakukan menjadi rusak kal hadathi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana pula, sebagaimana pula apabila ada hadas masuk kepada kesucian. Ini beliau e, perumpamakan at-tauhid di sini dengan kesucian. Jika ibadah diawali dengan toharoh, diawali dengan kesucian, berwudu, maka sah ibadah tersebut. Jika seorang sudah memiliki tauhid, seorang berada di atas kesucian, berada berada di atas wudhu kemudian masuk kepada kesucian tersebut hadas baik buang air besar atau buang air kecil maka wudhunya jadi batal kesuciannya jadi hilang harus diulang lagi berwudhu demikian pula dengan ibadah yang dilakukan di atas tauhid apabila ada kesyirikan masuk kepada ibadah tersebut maka rusaklah ibadah tersebut sebagaimana belum contohkan tadi sebagaimana hadas apabila masuk kepada kesucian, ini kepada wudhu. Tapi barakallahu fikum kemudian belum melanjutkan fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar nar dari uraian yang telah beliau sebutkan, beliau melanjutkan. Maka apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri suatu ibadah masuk kepada suatu ibadah kesyirikan tersebut afsadaha akan merusak ibadah tersebut yang pertama merusak ibadah tersebut jika dimasuki oleh kesyirikan yang kedua wa ahbatal amal dan terhapus pahala dari amalan tersebut. Terhapus pahala dari amalan tersebut. Amalan tersebut itu sendiri rusak. wah batal amala. Pahala dari amalan tersebut juga terhapus. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Yang ketiga. Dan pelakunya akan menjadi bagian dari orang-orang yang kekal di dalam api neraka itu Waliyadzubillah. Yang ketiga ini yang paling berat. Yang ketiga ini yang resiko yang paling besar. Yang pertama, dia beribadah, masuk kesyirikan tersebut kepada ibadahnya, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Yang kedua, pahala dari ibadah tersebut terhapus. Yang ketiga, pelakunya tersebut akan menjadi bagian dari orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Sehingga setelah kita mengetahui perkara ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa, dari apa yang beliau sebutkan di sini, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, "Innahu man yusyrik billah Faqad harramallahu alaihi jannah sesungguhnya Man yusyrik billah barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala faqad Allah alaihi jannah Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan darinya al jannah diharamkan dia untuk bisa masuk ke dalam jannah bahkan di dalam hadis disebutkan tidak akan mendapati baunya jannah pun tidak mendapati Baunya saja nggak dapat, apalagi mau masuk. Wa in kana larihuha la yujadu min masirati kadza Padahal aroma jannah itu akan tercium dari jarak sekian dan sekian, jarak yang sangat jauh. Tapi orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah haramkan baginya al-jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah selama-lamanya. Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah an-nar. Neraka wa ansar dan tidak akan ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini orang-orang yang berbuat syirik. Ini di antara dalil yang menunjukkan apa yang beliau sebutkan di sini. Jadi beliau di sini bukan mereka-reka atau muncul dari pikiran sendiri, tapi bersumber dari ayat. Setelah kita mengetahui tiga bahaya kesyirikan ini minimalnya, maka beliau menyebutkan Arafta anna ahamma alaika Setelah engkau mengetahui tiga perkara tersebut Arafta anna ahamma alaika Engkau pun menjadi tahu Bahwa perkara yang paling penting Untuk mendapatkan perhatianmu Adalah ma'rifatu dhalik Perkara yang paling penting yang harus mendapatkan perhatian besar darimu Adalah engkau harus ma'rifatu dhalik Engkau harus mengetahui apa itu kesyirikan tersebut. Karena apa? Karena bahayanya. Karena bahayanya. Yang mana ibadah itu adalah tujuan diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah tersebut akan rusak. Tidak ada tidak berpahala. Bahkan pelakunya terancam untuk masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Sehingga yang paling penting bagi kita adalah untuk mengetahui benda apa yang bernama syirik ini ia akan merusak ibadah kita tersebut. Ini harus mendapatkan perhatian yang paling besar dari kita. Di sini Syekh menegaskan sehingga engkau pun akan tahu bahwasanya perkara yang paling penting untuk mendapatkan perhatian besar darimu adalah ma'rifatu dzalik. Adalah engkau mengetahui apa itu kesyirikan. Kemudian belum melanjutkan la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah Beliau melanjutkan dengan doa. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan engkau dari jerat-jerat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jerat-jerat tersebut. Jerat apa? Belum menyebutkan wahya syirku billah Semoga Allah membebaskan engkau dari jerat-jerat tersebut, yaitu asyirku billah. Wahya syirku billah. Yaitu jerat-jerat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jerat-jerat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fi yang Allah sifatkan kesyirikan tersebut di dalam ayatnya dengan firman-Nya yakni salah satu ayat yang menyebutkan tentang bahaya kesyirikan. Jerat-jerat kesyirikan itu Allah sebutkan di dalam ayatnya, dalam firman-Nya, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang Allah firmankan tentang kesyirikan itu di dalam ayatnya dengan firman-Nya, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. <clears throat> Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. <clears throat> Wa yaghfiru ma duna dzalika dan akan mengampuni dosa selain itu. Akan mengampuni dosa selain itu, yakni dosa yang masih di bawahnya. Liman yasha bagi orang yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian Syekh melanjutkan wa dzalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakarahallahu Allah taala fi kitabih. Dan tentu saja Tentu saja cara untuk mengetahui kesyirikan itu diantaranya beliau sebutkan di sini, yakni tentu saja dengan mengetahui arba'i qawaida. Dengan mengetahui empat kaedah, empat ketentuan-ketentuan yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Yang Allah sebutkan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam kitabnya, yakni dalam Al-Quran. Baik, mungkin kita baca dulu kaidah berikutnya. Kita masuk ke kaidah yang pertama. Selesai kita dari al-muqaddimah yang mana muqaddimah itu terkandung di dalamnya doa dari aisyah Kemudian muqaddimah untuk menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya kita untuk mengetahui Waalaikumsalam Betapa pentingnya kita untuk mengetahui tauhid Dan betapa pentingnya pula kita untuk mengetahui asyirik yang akan merusak tauhid tersebut. Yang mana dengan kesyirikan tersebut rugilah seorang hamba, ibadah yang dilakukan rusak, pahalanya terhapus, bahkan orangnya akan menjadi termasuk orang-orang yang bisa kekal di dalam api neraka. Maka kaidah yang pertama untuk mengetahui kesyirikan tersebut boleh menyatakan al-qaidatul ula Kaedah yang pertama, ketentuan yang pertama untuk mengetahui asyirik. Anta'alama annal kuffara anta'alama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Anta'alama annal kuffara hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir orang-orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekkah pada masa-masa awal keislaman itu adalah orang-orang yang mengakui orang-orang yang mengakui mukirun mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliqul mudabbir mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khaliq pencipta al-mudabbir pengatur alam semesta mereka tahu dan mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam dan ternyata pengakuan mereka tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Pengakuan mereka tersebut tidak menyebabkan mereka termasuk orang-orang yang muslim. Tidak dianggap orang-orang Islam dengan sekedar pengakuan saja. Ya, Ikhwanifidin barakallahu fikum.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.